Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Segar sekali tubuhku. Aneh sekali. Tiap kali aku bangun dari tidurku, aku merasakan tubuhku segar sekali. Seakan-akan tenagaku menjadi berlipat ganda. Dan dan sepertinya itu semua disebabkan oleh ambin batu ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita Cece Sukiar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-28 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Bambang Jiker sebagai Dampu Awu, Neni Haryoko sebagai Neng, Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Hari Akik sebagai Eyang Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, usaha anting bulan untuk keluar dari gua bawah tanah tidak juga berhasil. Dan Neng yang tak dapat lagi menahan luapan emosi rindu pada anaknya, segera meninggalkan nenek dan ayahnya. Juga dikisahkan tentang perjumpaan Neng dengan Dampu Awu. Sedangkan di Bukit Tengkorak, Raden Purbaya mendapat ejekan dari jerangkung hidup karena ia dituduh telah melanggar janjinya. kau mempergunakan juga haji yang kau peroleh dari Mamangkuraya. Jerangko, aku memang terpaksa harus mempergunakan tenaga sakti yang diberikan oleh kakek. Karena hawa itu sendiri telah menyatu dalam diriku. Alasan, alasan saja. Lalu kenapa kau tidak mempergunakan aji dan ilmu yang telah kuberikan padamu. Karena kau telah mengecewakan aku. Kau telah mempergunakan tanganku untuk membunuh kakek yang amat baik padaku. Hmm. Lalu bagaimana dengan sumpahmu sendiri pada langit dan bumi, pada dewata dan pada ayahanda dan ibundamu? Aku bersumpah akan patuh pada guruku yang baik. Apakah kau tidak mendengar dan mengingatnya? Tapi ketika kau berbuat jahat dan membunuh kakek Kuraya, aku sudah menyatakan tekadku menarik semua sumpah itu. Hmm. Anak cerdik, anak cerdik. Sayang sekali jika ilmu-ilmu tertinggi yang kuberikan padamu sampai tidak kau gunakan. Dan si kuraya kakekmu itu di neraka sana akan mengotot penasaran karena semua ulahmu itu. Apa maksudmu, Jerangkong? Tahukah kau kenapa dia mengusulkan agar kami mengadakan pertandingan dengan cara aneh itu? Tahukah kau? Semua itu adalah karena kelicikannya karena rasa sayangnya pada dirimu. Tapi semua usahanya yang akhirnya membawa maut itu tidak kau hargai, tidak kau... Bohong! Kau, kau pasti bohong, Jerangkong. Ya, terserah apa anggapanmu. Jika kau tidak mau mendengar penjelasanku itu. Dan ingatlah bocah, kau kubawa ke tempat ini karena aku ingin melanjutkan cita-citanya untuk menjadikan engkau seorang bocah yang tidak ada bandingannya di seluruh tanah Pasundan ini. Tapi, tapi aku tidak mungkin melakukannya. Aku tidak mungkin dapat menerima semua kebaikannya. Karena aku telah membalaskan semua itu dengan tindak kebiadaban. Hmm. Dengarlah bocah. Itu itu semua adalah tanggung jawabku. Di neraka, Kuraya pun akan dapat mengerti. Itu adalah sebuah pertandingan. Sebuah pertandingan yang curang. Iya, sebuah pertandingan yang curang. Dengarlah bocah. Tidak ada satu bentuk pertandingan pun yang bersih dari segala kecurangan. Apakah kau ingin bukti bahwa ilmu yang kau dapat dari Kiluminta dari Gua Larang itu penuh dengan kecurangan? Ilmu dari Gua Larang adalah ilmu yang bersih dari kecurangan. <laughs> Tunjukkanlah jurus-jurus dari Gua Larangmu. Aku akan membuktikan padamu bahwa jurus-jurus itu penuh dengan kecurangan-kecurangan. Kau pasti ingin memperdaya aku. Baik, akan kulihat. Nah, ini ilmu dari gua larang. Tunjukkanlah kecurangan yang kau katakan ada di dalamnya. Cukup, bocah. Cukup. Apa maksudmu? Bukankah kau ingin melihat ilmu dari gua larang dan ingin mempertunjukkan kecurangan yang kau katakan ada di dalamnya? <laughs> <laughs> Bocah, bocah, apakah tujuan dari tangan kiri yang kau acungkan ke depan tadi? Hmm? Apa tujuannya? Uh, itu adalah gerak tipu untuk... <laughs> untuk memperdaya lawan bukan? untuk memperdaya, menipu. Tapi, tapi itu... Itu, itu apa bocah? Pertandingan, pertikaian, tidak pernah bersih dari kecurangan-kecurangan. Seperti hanya nasib kakekmu Kuraya adalah sebagai salah satu korban daripada pertikaian itu. Nah, bocah Pikirkanlah itu semua. Kau pasti tidak ingin menghancurkan hati kakekmu yang memang berniat menjadikan kau seorang bocah yang sakti. Hmm. Bocah, kau panggillah Intan Pandini kemari. Ada yang ingin kubicarakan bersama-sama dengan kalian. Baik, Jerangkong. dari tubuhku. Hmm, aneh sekali. Tiap kali aku bangun dari tidurku, aku merasakan tubuhku segar sekali. Seakan-akan tenagaku menjadi berlipat ganda. Hmm, dan dan sepertinya itu semua disebabkan oleh ambin batu ini. Ya, selama ini aku tidak begitu memperhatikannya. Aku coba gerakanku. Hiya! Gerakanku membawa angin. Gerakan kuat sekali. Ah, amben ini aneh sekali. Uh, mungkin dengan bersemedi di atas amben ini, aku akan mendapat tambahan tenaga yang berlebih. Ah, oh ya, coba kulihat guratan gambar di dinding itu. Hmm, jika aku mengikuti urutan gambar ini, yang paling pertama adalah kamar ini. Orang bersemedi. Hmm. Apa maksudnya menggurat gambar orang bersemedi sebanyak ini? Satu orang bersila dengan tubuh menggelembung dan dan tanda panah yang besar dengan lingkaran angin yang menusuk ke arah itu. Ah, orang ini pastilah menarik nafas. Oh iya, iya. Aku mengerti semuanya. Menarik napas sebanyak-banyaknya. Dan ini gambar berikutnya. Pastilah mengeluarkan napas tersebut sedikit demi sedikit. Iya, agaknya sedikit berbeda dengan yang biasa dilakukan orang. Ah, akan aku coba di atas kambing batu ini. 我就办。 pernafasan yang ada di dinding gua bawah tanah itu. Duduk bersila tengadah di atas amben batu aneh itu. Garis cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah atap gua karang itu perlahan-lahan bergeser sampai akhirnya hilang. Dan kegelapan pun kembali menyelimuti seluruh isi gua itu. Anting bulan yang sedang duduk bersemedi sedikit pun tidak bergerak. itu terus tenggelam dirasuk oleh kenikmatan semedinya. Hawa hangat yang berasal dari amben batu yang didudukinya seakan-akan tidak henti-hentinya mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Sampai akhirnya malam berganti siang dan garis-garis cahaya kembali menyembul dari celah-celah dinding karang. bisa berhenti sebentar, Tuan? Oh, boleh. Boleh. Kenapa tidak? Ah, hati-hati. iya. Uh, duduklah di atas batu itu, adik Gilang. Uh, Gilang? Eh, eh, bukankah namamu Gilang? Gilang Sari? Nama saya Neng. Janganlah panggil saya dengan nama itu, Tuan. <laughs> biarlah orang lain memanggilmu Neng. Tapi aku akan memanggilmu Gilang. Adik Gilang, berkatalah yang benar. Apakah maksud dan tujuan adik ke Bukit Tengkorak? Kenapa itu Tuhan tanyakan? Apakah ada sesuatu yang aneh? Iya, karena sangat aneh. Tahukah adik Gilang, siapa penguasa Bukit Tengkorak itu? Uh, uh, tidak, Tuhan. <laughs> Aku tidak percaya adik Gilang. Pastilah kau menyembunyikan sesuatu rahasia padaku. Uh, saya... Uh, katakanlah siapa kau sebenarnya. Apakah tujuanmu menuju ke tempat yang berbahaya itu? Ceritakanlah adik hilang. Janganlah kau bersikap seperti ini. Sikap adik yang seperti ini dapat menimbulkan kecurigaanku. Apa maksud Tuhan? Aku tiba-tiba saja teringat oleh sikap seseorang yang pernah memberdaya kami satu perguruan. Tuhan, janganlah berprasangka buruk pada saya. Sedikit pun saya tidak bermaksud untuk memperdaya Tuhan. Sebenarnya, saya ke Bukit Tengkorak adalah hendak mencari anak saya. Anak saya yang masih bayi, Tuhan. Anakmu yang masih bayi? Ya. Suami saya mati terbunuh oleh orang-orang dari Bukit Tengkorak. Dan anak saya Ika yang masih baik diculik oleh mereka, Tuhan. Ah, setan, iblis jahat. Lalu apakah yang akan kau lakukan di sana, Gilang? Apa yang akan kau lakukan terhadap orang-orang jahat itu? Apakah kau mempunyai kekuatan untuk merampas kembali anakmu? Tuhan, saya tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, saya datang ke sana untuk bekerja agar saya dapat bertemu dengan anak saya Ika setiap hari, agar saya dapat merawat anak saya di sana. Janganlah ceroboh seperti itu, Gilang. Kita akan datang dan masuk ke tempat itu. Hmm, beberapa hari lagi. Ya, beberapa hari lagi. Saat mana diadakan keramaian di sana. Lalu, apakah yang akan kita lakukan kemudian di sana, Tuan? Kita akan mempelajari situasi dulu. Baru kita menentukan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua bantuanmu. Ah, sudahlah Gilang. Rasanya telingaku semakin risih saja mendengar sejak tadi kau memanggilku dengan sebutan Tuhan. Panggillah aku Dampu, atau Awuk, atau apa saja. Baiklah, saya akan memanggil Tuhan dengan Kakang saja, Kakang Abu. Nah, <laughs> bagus itu. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Uh, akan tetapi, kita tidak akan terus ke arah Bukit Tengkorak. Kita akan berbelok ke arah lain untuk menuju hari pertemuan itu. Ah, iya, terserah Kakang Awuk sajalah. Ya, ya, ya. Lemah Abang, sebuah kota kecil tempat di mana salah satu markas cabang dari pengemis tongkat merah. Di kota itu, Kiparang Pungkur bersama dengan sahabatnya Resi Wanayasa dan beberapa orang muridnya sedang bersiap-siap untuk menuju Bukit Tengkorak. Eyang, hmm, kapankah kita akan segera berangkat? Eh, menurut Adik Sariti, di Bukit Tengkorak sudah mulai terlihat persiapan yang cukup meriah. Hmm, beberapa orang pendekar dari arah barat tanah Pasundan sudah mulai terlihat melewati kota ini. Ah, kita akan pergi beberapa saat lagi. Kepungkur sedang mempersiapkan beberapa murid utama untuk turut serta dalam pertemuan itu. Uh, apakah Sariti tidak mengabarkan berita tentang anting bulan dan juga awuk yang baru saja minggat? Uh, tidak, Yang. Hmm, di mana adikmu Musaka? masih di dalam kamarnya. Hmm. Agaknya ia masih saja banyak berdiam diri. Ya, kematian Intan Pandini agaknya membuatnya banyak melamun. Iya, agaknya goresan luka yang dibuat oleh anting saudaranya sendiri membuatnya banyak melamun dan berdiam diri. Kasihan sekali anak itu. Hmm. Akan tetapi menurut Adi Sariti. Beberapa waktu yang lalu, ia mengadakan perjalanan bersama dengan Kakang Saka. Uh, Tapi sikapnya tidaklah seperti ini, Yang. Uh, sudahlah, biarkan saja. Aku kira satu saat nanti ia akan menyadari bahwa tidak ada artinya sikapnya yang bodoh itu. uh, oh ya, Bagaimana dengan keadaan adikmu Cempaka? Bagaimana perkembangan kepandaiannya? Ah, luar biasa sekali. Hmm. Luar biasa. Adik Cempaka sangatlah cerdas. Uh. Kemampuannya menyerap aji-aji yang saya berikan begitu cepat, Eyang. Hmm. Ah, aku sudah merasa lelah sekali, Seta. Aku memberikan tanggung jawab pengarahan Cempaka padamu uruslah dan asulah dia sebaik-baiknya. Kincir metu tingkatan terakhir sedang dalam tahap penyempurnaan. Oh, jadi jadi yang Guru sudah berhasil mendapatkan pemecahan tingkat ke-10 itu? Aku harus menyempurnakannya dulu, baru dapat dikatakan berhasil. Oh, selamat, selamat yang Guru. Sudahlah, kau jenguklah adikmu Saka dan katakan beberapa saat lagi kita akan segera meninggalkan kota ini. Aku akan ke depan menemui Kipungkur. dalam beberapa hari ini, aku tidak melihat Raden Karmapala. ke anak itu? Apakah luka yang kubuat begitu parahnya hingga ia harus dirawat sekian lamanya? akan kucoba melihat anak itu di tempat cangkong hidup. siapakah itu yang sedang bersama jerangkong hidup? Rasa-rasanya aku mengenal orang itu. Oh, Dewata. Ya, ya, aku ingat sekarang. Orang itu adalah pembunuh bundaku. Ya, dialah yang melemparkan jarum beracun ketika sedang bertempur dengan Majatis di dekat padepokan gua larang. Setan, aku harus membalaskan dendamku ini. Tapi, siapakah dia? Kelihatannya, dia begitu mengenal dan hormat pada jerangkong hidup. Hmm. Siapapun dia, aku harus membunuhnya, memberi ajaran padanya. Loh, Singkati, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol. Obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Ina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Raden Purbaya tidak dapat lagi menahan gejala dendam yang membakar seluruh tubuhnya. Segera saja, pangeran dari Karang Sedana itu melompat dari tempat persembunyiannya, melenting ke arah pendeta giling ke sana. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi pada pertemuan antara Raden Surabaya dan pendeta Gilinda sana? Kemudian, apakah yang terjadi dalam pertempuran pendekar di Bukit Tengkorak? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Propol Obat Flu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.